tim Jimat punya cerita dengan judul Diganggu Kelundung Peringis. Cerita ini dikirimkan oleh Misbahul Munir dari Sugiharjo, Tuban. Momentum Pilkades selalu saja membawaku pada ingatan yang tak akan terlupakan di tahun 1998. Satu pengalaman yang membuatku merinding akan kuceritakan kepada pendengar setia Jimat. Begini ceritanya. biasa sebagai warga desa, aku juga tidak mau melewatkan momentum demokrasi secara langsung. Apalagi helatan itu delapan tahun sekali kala itu. Apalagi kalau bukan memberikan dukungan suara kepada kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa. Selepas Isa, aku pulang dari terminal Bunder Gresik. Perkiraan jam 10 sudah sampai Tuban. Namun perkiraan itu meleset karena dalam perjalanan Surabaya Tuban dialihkan tidak seperti jalur biasanya yang dari Babat langsung Tuban. Namun pada saat itu dari Babat lewat jalur Lamongan. Tidak tahu ada apa di depan sana. Intinya jalan macet total. Mungkin si sopir atas inisiatifnya sendiri dengan rute itu daripada menunggu macet, akhirnya dia mengambil jalur alternatif meskipun itu memutar. Sekitar jam satu dini hari, bus sudah memasuki wilayah kota. Sebenarnya kalau waktu masih sore atau belum larut malam, aku biasa turun dari kendaraan umum di Masjid Al-Falah. Masih banyak kendaraan yang ke arah desa saya tinggal dan biasanya nunut. Belum ada ojek waktu itu. Selarut seperti ini dengan terpaksa saya turun di perempatan patung, sekarang dekat dengan gedung DPRD Tuban. Karena di sana masih ada becak untuk mengantar aku ke rumah. Memang masih ada tiga becak di sana, tapi tak satupun ada tetangga saya yang biasa mangkal di situ. Dan kalaupun aku naik salah satunya, jelasnya mereka akan meminta tarif mahal. Selain tempatnya sepi, jauh juga jalannya masih makadam. Ya sudah, Akhirnya aku memutuskan untuk naik becak ke rumah, meski itu sangat berat di ongkos. Cuma sayangnya, mereka tidak bersedia mengantarkan sampai ke rumah. Setelah ada kesepakatan ongkos, kurang tahu apa yang membuat tukang becak tersebut enggan. Akhirnya, keputusan aku ambil tengah-tengah dengan meminta dia mengantarkan hingga sampai pada Kelurahan Mondoan. Dan aku akan teruskan dengan jalan kaki ke Sugiarjo Tuban. Sesampainya KUD, lokasi sesuai dengan kesepakatan kami. Akhirnya malam itu aku berjalan sendirian menyusuri jalan kampung Kali Kaligede. Waktu itu jalan kampung ini sangat sepi karena jarak rumah satu dengan rumah yang lainnya masih berjauhan. Ditambah lagi di kampung Kali Kaligede ini belum ada lampu penerangan jalan. Lampu yang ada di depan rumah pun rata-rata hanya lima watt yang dipasang, sehingga tidak banyak membantu bagi pejalan kaki. Di kanan kiri jalan masih banyak pepohonan yang rindang, sehingga menambah suasana cukup mencekam bila berjalan di malam hari. Bagi yang bernyali kecil, mungkin akan enggan untuk berjalan sendirian dalam suasana seperti itu. Namun bagaimana lagi, karena terpaksa bagaimanapun juga harus berani meski ketar-ketir. Setelah berjalan kaki sekitar 500 meter, aku sampai pada sekolah Madrasah Ibtidaiyah, tempat di mana selama enam tahun aku menuntut ilmu. Melewati sekitar sekolah ini, sebenarnya aku agak ngeri juga. Karena sudah banyak cerita tutur oleh warga kampung yang dikerjai oleh Dedemit, penghuni lokasi area makam Cuetan yang keberadaannya persis di seberang jalan sekolahan itu. Hanya di sekat jalan dan sepetak sawah. Menurut cerita, Beberapa orang yang ketika melewati jalan ini juga pernah dikerjai oleh hantu berbentuk kepala manusia yang biasa oleh orang kampung kami disebut gelundung beringis. Disebut demikian karena wujud hantu itu berbentuk kepala manusia. Dengan kedua bola matanya dan mulutnya yang seolah meringis kesakitan. Dalam menakuti penduduk biasanya sang hantu mengikuti manusia yang berjalan sendirian dengan menggelundungkan kepalanya sambil tertawa cengengesan. biasanya bila manusia itu tahu ada yang mengikuti dan ketika mengetahui hantu kelundung peringis yang mengikutinya, bisa dipastikan yang nyalinya ciut akan lari ketakutan dan lari terbirit-birit. Namun malam itu aku berusaha untuk berani dan menghilangkan perasaan takut. Tak dinyana Tiba-tiba dari arah belakangku terdengar bunyi seperti benda jatuh. Secara refleks saya menengok ke belakang. Dalam keremangan cahaya bulan aku melihat sebuah kelapa berukuran besar telah ada di belakangku. Dengan kaget yang luar biasa, aku berusaha tidak mempertulikannya dan semakin mempercepat jalan atau boleh dikatakan sedikit berlari. Tak lebih dari sepuluh langkah dari arah belakang terdengar bunyi seperti benda yang menggelinding. Kembali lagi secara live refleks aku menengok ke belakang untuk memastikan ada benda apa yang menggelinding. Namun, setelah saya tengok tidak ada satu apapun dari arah belakang. Sedikit lega dan aku pun kembali berjalan dan semakin mempercepatnya. Sama seperti tadi, cuma beberapa langkah saja berjalan kembali terdengar bunyi seperti bola dikelindingkan seseorang. Namun yang menyeramkan kali ini disertai suara tawa cekikian. Mendengar suara tawa yang aneh itu, bulu kuduk yang tadinya berdiri semakin meremang dan seketika itu saya berhenti seperti orang terpaku. Karena penasaran, dengan memberanikan diri dengan tetap memalingkan muka ke belakang. Ketika wajahku menengok tak ada satupun di belakangku. Namun ketika aku melihat arah bawah, jelas terlihat sebutir kelapa seukuran kepala manusia tergeletak tak jauh dari kakiku. Aku teringat dengan cerita beberapa tahun yang lalu. Ada seorang tetangga yang melewati areal ini pada tengah malam dari mengairi sawahnya. Kejadiannya ketika dia akan pulang ke rumah dan sepanjang perjalanan seorang tetanggaku itu diikuti oleh hantu gelundung pringis seperti yang aku alami ini. Untungnya tetanggaku tersebut bukan tipe manusia pengecut. Menurut ceritanya waktu itu, hantu gelundung pringis yang mengikuti dan mencoba menakutinya kakinya itu. Ia ludahi tepat di batok kepalanya dan hantu itu pun menghilang begitu saja. Sambil mengingat-ingat cerita itu entah mengapa, sepertinya begitu saja aku pandangi batok buah kelapa itu dengan seksama dan ternyata benar. Buah kelapa itu berubah menjadi sosok kepala manusia dengan wajah menyeramkan. Kelundung peringis itu menyeringai dan mengeluarkan bunyi tawa dengan suara parau.

mencoba memberanikan diri bertanya. Demit kurang ajar, Arabnya apa kue kelundung peringis itu tetap tertawa sambil menggelindingkan kepalanya ke arahku. Setelah tepat berada di kakiku dia berkata, melo aku melo awakmu. <laughs> Lama-lama aku geram juga dengan makhluk itu. Segera ku pegang kepala gelundung beringis dan kuangkat persis ke wajahku. Demit orang duit dugo, aku rasu di ngejak kue melu aku. Wis, rupamu elek, mare medeni wong wai. Kono, dang minggat sokok ini. Sambil berkata demikian aku ludahi hantu itu Dan ternyata memang benar Gelundung peringis itu seperti kesakitan Waduh perih, Ampun Culno aku Tolong kepala berwajah jelek itu jauh ke areal persawahan dan kemudian menghilang di balik kabut malam. Apa yang diceritakan tetanggaku beberapa tahun yang lalu di sebuah musola. Bila kita diikuti hantu gelundung peringis maka cukup kita ludai. Hantu itu akan hilang dan pergi. Terlebih lagi yang meludai itu jarang sekali sikat gigi. Baru saja buru-buru menghilang dia. Setelah gelundung beringis itu menghilang aku merasa lega. Hantu itu rasanya sudah tidak mengikutiku lagi. Akhirnya aku meneruskan jalan dan sekitar satu setengah kilometer lagi. Semula aku berpikir yang berubah hantu gelundung peringis itu hanya tahayul saja. Setelah kejadian itu mau tidak mau aku harus percaya. Dan aku yakin sampai saat ini hantu itu masih bergentayangan. Memang hantu itu tidak membahayakan dan hanya iseng menakuti saja. Namun bagi yang pengecut bila melihatnya pasti akan lari terbirit-birit. Biasanya bagi pendatang baru atau tamu yang menginap yang berjalan di malam hari sendirian akan dikerjai oleh hantu itu. Tak terkecuali juga warga sekitar yang asli pun bila berjalan di malam hari sendirian tetap akan dikerjai. Tapi sekali lagi mudah saja menangkalnya, yaitu dengan meludahi ke arah belakang. Maka hantu itu akan hilang dengan sendirinya. Semoga pendengar jimat sekalian tidak pernah mengalami hal seperti ini. Salam misteri, salam jimatres untuk Anda. Amin.